Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Usul Fiqh yaitu Syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Qala Al-Imam Al-Amriti rahimahullah Qauluhu itu ya. Nah, barakallahu fikum. Qala rahimahullah wa haddul istisna'i ma bihi kharaj al kalami ba'du ma fihi daraj. Dan haddu itu bukan batasan definisi. Jadi kalau antum jumpai lafaz haddun itu terkadang artinya definisi, terkadang hukuman, terkadang batasan. Paham ya? Naam. Mujawazatul had melampaui batas. Jadi haddun itu bukan artinya selama-lamanya. Haddun itu batasan bukan. Haddun min hududillah. Nah, berarti batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala atau ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala atau hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kalau haddun di sini artinya adalah definisi. Oleh karena itu nanti kalau mau belajar kotor nada, belajar kotor nada itu kalau antum jumpai wahadduhu itu jangan bingung. Artinya wa ta'rifuhu definisinya. Paham belum? Nah, jadi hat terkadang artinya definisi. Nah, jangan diartikan dan batasannya adalah jangan tapi definisinya adalah. Ya, wa na'am. Cuman di sini maknanya apakah definisi atau batasan kita lihat di sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah haddun ay ta'riful istisna, ya enggak? Pengertian istisna. Pengertian istisna, pengertian pengecualian wa huwa ma'khudun min as-sann min as-sanni wa huwa al-'atfu ay na'am ta'tifu shay'an 'ala shay yang mana istisna ini diambil dari kata sanni yaitu ikatan atau mengikat wa huwa al-'atfu yaitu Nah, menggabungkan ay ta'tifu shay'an 'ala shay Maksudnya antum atau engkau menggabungkan sesuatu di atas sesuatu. Jadi mengikat. Orang itu kalau mengikat itu kan seakan-akan memasukkan sesuatu di atas sesuatu maksudnya mengikat dengan tali seperti itu hadza min haitsu ini secara bahasa saja wa fil istilah ada secara istilah ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam bi illa au ihda au bi ihda akhwatiha wa huma ghair siwa akan kita lewati atau sudah pernah kita lewati dalam jurumiyah alat-alat yang digunakan untuk mengecualikan illa wa ghair, wa siwa, wa suwa, wa sawa. Ya enggak ingat enggak? Nah, nah kata beliau sedangkan secara istilah adalah mengeluarkan sesuatu kalau seandainya bukan karena enam pengecualian tersebut niscaya dia masuk dalam pembicaraan. Contohnya ja'al qaumu telah datang sekelompok kaum. Umum enggak ini? Umum. Zaid Muhammad Saleh masuk enggak? Kalau seandainya bukan karena kecualian masuk semuanya illa Zaidan, kecuali Zaid. Barulah oh ternyata Zaid enggak ikut. Paham ya? Nah, kata beliau ikhraju ma mengeluarkan satu individu atau mengeluarkan sesuatu laulahu kalau seandainya bukan karena pengeluaran tersebut la dakhala fil kalam. Niscaya dia masuk dalam pembicaraan itu. Dengan apa cara mengeluarkannya? Bi illa. Dengan illa au ihda akhwatiha atau dengan salah satu saudara-saudara illa. Ini masuk dalam babul istisna mustasna dan Mustataminhu dalam ilmu nahwu. Ya enggak? Sehingga sudah kami tekankan berkali-kali, belajar ilmu usul itu kalau kuat nahwunya, sudah pernah belajar ilmu nahwu mudah. Paham ya? Karena ilmu usul ini ada keterkaitan sedikit dengan masalah nahwu. paham ya? Akan tahu oh ternyata ilah yang pernah ketemu. Ewa. Apa itu bahuma Khair dan siwa. Saudara ilah itu, saudara perempuannya ilah itu khair dan siwa. Jadi kita lewati ya dalam babul istisna atau bab al-mustasna di sana ada mustasna bi illa, mustasna bi ghair, mustasna bi siwa. Paham maksudnya ya? Sudah kita lewati dan pembahasannya bukan di sini, cuman di sini sebutkan alat-alat yang digunakan untuk mengecualikan di antaranya illa ini. Qamal qaumu telah berdiri kaum semuanya. Ada pengecualian enggak awalnya? Enggak ada. Semuanya masuk enggak? Semuanya Muhammad Muhammad Saleh, tapi ternyata dikeluarkan illa Muhammadan kecuali Muhammad. Berarti Muhammad masuk enggak? Masuk enggak berarti? Enggak masuk. Paham maksudnya insyaallah ya? Naam. Fal istisna'u yakunu bihi takhsis dan maka pengecualian itu terkadang bisa jadi maknanya taksis pengkhususan. Wa huwa min aksamil mukhassas min aksamil mukhassas al-muttasil yang mana istisna pengecualiannya termasuk jenis-jenis pengkhususan yang sifatnya bersambung. Ya kan? qamal qaumu illa himaran telah berdiri kaum itu semuanya kecuali keledai ini namanya istisak mungkotek namanya paham ya qamal qaumu illa zaidan semua kaum berdiri kecuali zaid istisna mutasil maksudnya apa mutasil itu maksudnya yang dikecualikan itu bagian dari yang dikecualikan paham ya yang dikecualikan yang dikecuali tadi paham ya bagian daripada yang dikecualikan darinya tapi kalau bukan bagian namanya mengkote seperti tadi. Qamal qaumu illa himaran. Kaum semuanya berdiri kecuali keledai. Keledai apakah bagian dari kaum? Bukan. Itu namanya istina mengkote namanya. Oleh karena itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa." Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Illa iblisa. Nah, orang-orang yang enggak paham dulu itu sebenarnya iblis termasuk malaikat katanya. Lah tahu dari mana? Ini buktinya ayat ini. Wa nanil lil malaikati isjudu. Ketika kami perintahkan, kami katakan kepada para malaikat usjudu, sujudlah kalian semuanya li Adam kepada Adam. Fasajadu, mereka semuanya malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Nah, berarti iblis asli malaikat cuman karena dia enggak mau sujud dikeluarkan. Keliru enggak itu? Keliru. Karena istisnanya mengkotek Iblis bukan termasuk bagian dari malaikat. Paham jadi kita katakan istilahnya apa ini? mungkote? Seperti tadi, kaumal kaumu illa himaran. Kaum itu mereka berdiri semuanya. Kaum itu berdiri semuanya kecuali keledai. Apakah keledai termasuk kaum aslinya? Bukan. Mungkote. Ini juga mungkote ya. Fasadatul malaikatu kullu na barakallahu fikum fasajadu illa iblisa. Mereka semua para malaikat sujud kecuali iblis. Iblis bukan termasuk malaikat ya. Ditafsirkan dengan ayat yang setelahnya dalam ayat yang lain wa kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Jadi iblis termasuk jin bukan malaikat. Yang mengatakan itu dulu asli malaikat. Karena bangkang nolak bantah akhirnya jadi iblis itu keliru. Apa maksudnya ya? Naam. Fungsinya itu. Dan lihat sini Misaluhu qaulu ta'ala contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wal 'asri demi masa innal insana lafi khusrin sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi illal ladzina amanu illal ladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman fahuna khassasa alladzina amanu bi annahum laysu fi khusrin di sini na'am bar, uh, barakallahu fikum khussisa dikhususkan alladzina amanu orang-orang yang beriman bi annahum bahwasanya mereka laysu fi khusrin mereka tidak berada di dalam kerugian wa hadha takhsisun bil istisna' ini namanya pengkhususan dengan istisna dengan pengecualian. Wa huwa takhsisun bil muttasil, yang mana ini juga pengkhususan dengan muttasil bersambung langsung. apa maksudnya ya? Kan bersambung langsung dalam satu satu surat itu, ya enggak? Naam. Qauluhu ma bihi kharaj minal kalami ba'du ma fihi daraj. Maksudnya, kita lihat apa maksudnya, yakni an yakhruja al kalam ba'du man daraja Maksudnya keluar dari pembicaraan itu sebagian apa yang seharusnya dia berputar di dalamnya. Seharusnya dia masuk di dalamnya. Lakin yustaratu ziyadatan nam yustaratu ziyadatu nam yustaratu lakin yustaratu ziyadatu bi illa atau ziyadatan bi illa nam. Akan tapi disyaratkan harus ditambahi dengan ilah Au ihda akhwatiha atau salah satu di antara saudara ila tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya akan keluar dari sebagian ucapan tersebut manakala ditambahi ila. Qamal qaumu. Semuanya mencakup ya itu. Nah, bagaimana caranya untuk mengeluarkannya dikasih ila? Ila Zaidan. Nah, akhirnya Zaid masuk dalam kaum enggak sekarang? Yang berdiri tadi? Enggak. Paham ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. An yakhruja minal kalam itu keluar dari pembicaraan tersebut ba'du man daraja fi sebagian yang berada di dalam kalam tersebut. Lakin yustarat akan tapi disyaratkan ziyadatu bi illa. Naam, ziyadatun bi illa ditambahkan dengan illa. Aw ihda akhwatiha atau salah satu di antara saudara-saudara illa. Naam barakallahu fikum. Adapun naam berikutnya mengenai istisna yang sifatnya munfasil atau mutasil kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya. nah, karena pembahasannya nanti pembahasan nah, pengecualian tapi diiringi dengan selingan. Jadi dia mengecualikan nah, tapi pengecualiannya itu nggak langsungan gitu ya. Mungkin diiringi dengan nah, kesip, eh, batuk atau bersin itu bagaimana apakah masuk dalam sambungan atau tidak? Insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa